على آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا أنت في معنى كلام قبل في كلام قبل أن ندخل في بسم الله الرحمن الرحيم Telah kita pelajari kemarin tentang masalah kaidah-kaidah dan beberapa sifat yang kita baca kemarin tentang masalah wajah dan cara-cara kita membantah halul bidah. Kemudian insya Allah kita akan masuk ke ayat-ayat yang menjelaskan tentang beberapa sifat. قبل أن ندخل إن شاء الله عز وجل في درسنا لهذا اليوم هنالك آه، بعض الأشياء التي نذكرها وهي عبارة عن سؤال سأله أحد إخوانكم يوم أمس وهذا حول ما يتعلق بالصفات المتعدية وغير المتعدية ووعدنا بالإجابة عنها إن شاء الله عز وجل Kemarin ada yang bertanya tentang perkara sifat mutaaddi dan sifat yang tidak mutaaddi yaitu yang melampaui dirinya dan yang tidak melampaui dirinya. Yang kami akan jelaskan insyaallah pada waktu yang sekarang. هنالك صفات يذكرها علماء الكلام ذكر من جملتها الامام محمد الامين الشنقيطي كما في كتابه اضواء البيان وذكر جمله ما يقارب سبعة من الصفات التي يذكرها علماء الكلام منها ما سلم لهم ومنها ما لم يسلم لهم Ada beberapa sifat yang ditetapkan oleh ahli kalam yang juga dibahas oleh Syekh Muhammad Amin Al-Shinqiti di dalam kitabnya Tafsir Adwaul Bayan. Yang sebagian sifat ini memang benar keadaannya, yaitu kita tetapkan juga dan sebagiannya tidak kita tetapkan. أحيانا تقرأ في كتب العقيدة فتجده يقول مثلا هذه صفة متعدية هذه ليست متعدية هذه صفة فعلية هذه صفة ذاتية هذه صفة فعلية ذاتية هذه صفة ثبوتية هذه صفة سلبية فما المقصود بكلام أهل العلم في هذه المسألة Kalau kita membaca buku-buku tentang masalah sifat Allah dan nama-namanya, kata kita akan mendapatkan di antara mereka ada yang menjelaskan ini yaitu sifat yang kita baca ini adalah sifat fi'liyah yaitu perbuatan dan ada yang dibilang sifat dzatiyah yaitu adalah menjelaskan tentang zatnya dan ada yang bilang mengatakan adalah sifat muta'addiyah dan yang tidak muta'addi yang melampaui dirinya yang mengenai benda lain dan yang lain juga mengatakan Sifat ini adalah fi'liyah dan dzatiyah. Kedua-duanya masuk yaitu ketika yaitu sifat ini memiliki pekerjaan dan berhubungan dengan zatnya dan juga berbagai jenis sifat yang lain. عندنا مثلا اسم من اسماء الله وهو الرحمن وعندنا اسم من اسماء الله وهو العظيم kita mengetahui bahwanya bahwasanya Allah memiliki sifat yaitu memiliki nama Ar-Rahman dan kita juga memiliki dan kita juga mengetahui bahwa Allah memiliki nama Allah Al-Azim. Ar-Rahman yaqulun هذا mutaaddi. Al-Azim yaqulun ghair mutaaddi. Mereka mengatakan bahwa sifat Ar-Rahman ini yaitu yang Maha Pengasih yaitu adalah sifat muta'addi yang mengenai zat yang lainnya. Sedangkan al-azim yaitu keagungan tidak akan mengenai yang lainnya. فهذا الرحمن يدل على ذات الله يدل على ذات الله الرحمن اسم يدل على ذات الله وايضا على صفه متعلقه به وعلى اثر متعدي كيف الرحمن تشتق منه صفه الرحمة نعم هذا اشتق منه صفة الرحمة الرحمة هنا أثرها متعدي أو غير متعدي أثرها متعدي قالوا فهذا أثر يترتب عليه وهو أن الله عز وجل يرحم وهو أن الله يرحم إذا الرحمن منه هو اسم علم على الذات هو اسم علم على الذات يشتق منه يشتق منه صفة وهي الرحمة هذه الرحمة مترت لها آثار تترتب عليها أو لا لها آثار وهي أن الله يرحم عباده من يشاء من عباده Kita contohkan adalah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman adalah nama yang menunjukkan adanya zat Allah. Dan Ar-Rahman sendiri adalah sifat yang mutaaddi, yaitu menunjukkan kasihnya, rasa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Dan kemudian kita mengatakan dia adalah sifat yang menyebabkan adanya akibat dari sifat ini, yaitu mengenai hambanya, bukan hanya sekedar di diri Allah sendiri. Maka kita katakan kalau Allah adalah Ar-Rahman, maka ini adalah sifat yang mutaaddi dan yang memiliki asar kepada yang lainnya, memiliki bekas, memiliki akibat terhadap zat yang lainnya. هذا بالنسبة لمسألة هذه صفة متعدية أو غير متعدية مسألة الاسم العظيم العظيم هذا يقولون هذا اسم غير متعدي أي أنه يدل على ذات الله ويشتق منه صفة وهي العظمة لكن ليس له أثر يترتب عليه يترتب عليه متعدي إلى غيره وإنما هو في ذات الله تبارك وتعالى Tapi tatkala kita mengatakan Allah memiliki nama Al-Azim yaitu yang Maha Agung. Maka yang kita pahami dari sifat ini adalah Allah memiliki sifat yang tidak melampaui dirinya yaitu Allah itu adalah agung. Sifat ini tidak mengenai dari makhluk-makhluknya. Tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluknya. Inilah yang disebut dengan sifat yang tidak mutaaddi. هنالك أحيانا تقرأ ويقول هذه صفة ثبوتية وهذه صفة سلبية فما المقصود بقولهم ثبوتية وسلبية وهل يسلم لهم Terkadang kita mendengar tentang pembahasan sifat-sifat ini ada yang disebut dengan sifat subutiyah yaitu yang positif atau yang ditetapkan dan sifat yang selbiyah yaitu yang negatif atau yang ditiadakan. Apakah ini kita yakini juga? هذه المسألة أسهل من الأولى ومسألة يعني ثبوتية قال أهل العلم أي ما أثبتها الله عز وجل لنفسه اعتبار مثبتة ما أثبتها الله لنفسه كالعلم والحياه والقدره وغير ذلك مما اثبتها الله لنفسه فهذه نثبتها كما يليق بجلال الله وعظيم سلطانه Adapun sifat subutiyah yang dimaksud dengan sifat subutiyah yaitu yang ditetapkan adalah seluruh sifat yang datang kepada kita dari dalil-dalil yang sahih yang ditetapkan Allah dan Rasulnya yaitu seperti contohnya kekuatan, ilmu, kehidupannya Allah dan sifat-sifat yang lainnya. Maka kita yakini sifat-sifat tersebut dengan sesuai maknanya tanpa kita merubah-rubahnya, merubah-rubah maknanya dan kita yakini bahwa sifat ini sesuai dengan yang layak bagi Allah tersebut. وهناك صفات سلبية يذكرونها وهو ما نفاه الله عن نفسه كالظلم قالوا هذه صفة سلبية نفاها الله عز وجل عن نفسه قالوا ويجب أن نثبت ضدها فالظلم يجب أن نثبت ضده وهو العدل dan yang lainnya yaitu sifat silbiyah yaitu yang ditiadakan contohnya adalah sifat az-zulm yaitu sifat kezaliman maka sesungguhnya Allah tidak akan melaksanakan kezaliman dan tatkala kita meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki sifat zalim maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya dari sifat zalim yaitu sifat keadilan. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله هذه الصفة في في مقدمة كتابنا هذا صفة السلبية لكنه تراجع عنها وأثبت بدل السلبية منفية Syekh Utsaimin menjelaskan di dalam syarah kitab tersebut yaitu kitab ini menjelaskan tentang adanya sifat silbiyah. Tapi dia sudah menarik ucapannya tapi mengatakan dengan sifat al-manfiyah yaitu yang ditiadakan. فأصبحت صفات ثبوتية وصفة منفية بدلا عن السلبية. Maka yang kita sebutkan adalah dengan kata-kata sifat sil, silfah subutiyah, sifat yang telah ditetapkan dan sifat al-manfiyah, sifat yang ditiadakan sebagai ganti dari kata-kata sifat السلبية ثم يقسمون الصفة الثبوتية إلى ثلاثة أقسام يقسمون الصفة الثبوتية إلى ثلاثة أقسام Sifat thubutiyah dibagi dengan dibagi menjadi tiga bagian. القسم الأول صفة فعلية. Yang pertama adalah sifah fi'liyah yaitu yang berhubungan dengan gerakan-gerakan. وهي التي تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والمجيء والنزول هذه فعلية متى شاء فعلها ربنا ومتى شاء لم يفعلها تعتبر فعليه Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendaknya Allah. Tatkala Allah berkehendak untuk melaksanakan sesuatu, maka dia akan melakukannya. Dan sebaliknya, jika ia tidak ingin melakukan sesuatu, maka ia tidak akan melakukannya. Contohnya adalah sifat bersemayam atau sifat-sifat lain yang menyebut, menyebut, menjelaskan bahwa Allah akan melaksanakan sesuatu. Inilah yang disebut dengan sifat uh, fi'liyah. وهناك صفة ذاتية وهي التي لم يزل متصفا بها Sifat yang lain adalah sifat dzatiyah yaitu yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat ini seterusnya, tidak akan lepas darinya walaupun kapanpun juga. La tanfakku anhu. Tidak akan terlepas sifat ini dari Allah kapan saja. Mithlu as-sam' al-basar al-yadain هذه صفة ذاتية لا تنفك عنه. Contohnya adalah sifat penglihatan dan pendengaran atau sifat Allah memiliki dua tangan maka tidak akan terlepas sifat-sifat ini yaitu sifat dua tangan itu dan yang lainnya dari Allah maka Allah selalu memiliki contohnya adalah dua tangan وهنالك صفة ذاتية فعلية هي ذاتية ويفعلها الله عز وجل متى شاء سبحانه وتعالى وهذا باعتبارين الاعتبار الاول اصل الصفه صفه ذاتيه مثل الكلام الكلام صفه ذاتيه لان الله لم يزل ولا يزال متكلما dan yang lainnya adalah sifat zatiyah dan fi'liyah yang kedua-duanya berada di dalam sebuah sifat ini. Contohnya adalah sifat kalam karena yaitu sifat Allah adalah berbicara. Karena apa? Karena Allah senantiasa dari dahulu sampai kapanpun dia inginkan, Allah itu memiliki sifat berbicara. Maka kita sebut di sini adalah sifat dzatiyah juga. هذا الاعتبار الأول الاعتبار الثاني باعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم متى شاء وبما شاء Yang kedua, yaitu dari kata-kata sifat kalam ini, kita juga mengatakan sifat ini adalah sifat fi'liyah. Karena apa? Karena Allah itu berkata-kata sesuai dengan kehendaknya. Maka tatkala dia berkehendak untuk mengatakan segala mengatakan sesuatu, maka dia mengatakannya. Maka kita dibilang sifat kalam adalah sifat dzatiyah yaitu Allah memiliki sifat tersebut kapan saja ia mau dan dia melaksanakannya kapan dia berkehendak. إذا الصفات عندنا ما هو متعدي وغير متعدي وعندنا ما هو مثبت وما هو منفي والصفات الثبوتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام فعلية وذاتية وما يجمع بين الذاتي والفعلي هذه تقسيمات وهناك تفريعات تقسيمات أخرى آه، شهدها المتأخرون وهذا أخذوه عن طريق التتبع والاستقراء لأسماء الله تبارك وتعالى نعم السلبية قالوا والأفضل ألا تطلق على الله من باب أن الله يتنزع عن لفظ سلبي وكذا فقالوا منفية والمنفية أهون من ناحية السلبية وانتقدها بعض أهل العلم لفظة السلبية هذا الشيخ ابن عثيمين تراجع عنها عليه رحمة الله مع أنه أثبتها في مقدمة الكتاب لكنه تراجع عنها رحمة الله عليه اقرأ Kita mulai membaca sambungan dari buku ini. dan perkataan Subhanahu wa taala tatkala dia mengabarkan kepada kita tentang Nabi Isa salam dengan perkataannya ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik kamu ya Allah mengetahui apa yang ada di jiwaku dan aku tidak akan mengetahui apa yang ada di jiwamu dan perkataannya wajaa rabbuk dan Allah dan Rabbmu telah datang dan perkataannya Hal yang zuruna illa ayatiyahumullah. Apakah mereka itu menunggu kecuali melainkan sampai datangnya Allah, yaitu tentang sifat kedatangan Allah. Dan mereka mengat, dan perkataannya Allah radhiyallahu anhum wa Allah telah meridai mereka dan mereka pun juga ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Ridha kepada Allah. Dan perkataannya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dan perkataannya tentang keadaan orang-orang kafir, wa ghadiballahu alaihim. Dan Allah marah terhadap mereka, yaitu sifat marah bagi Allah. هنا عندنا صفات ذكرها ابن قدامة عليه رحمة الله وهو ذكي جدا في رده على المعطلة عندما ذكر أقوال السلف ذكر أقوال السلف ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قول عبد الله بن مسعود ثم ذكر قول عمر بن عبد العزيز ثم ذكر قول أبو عمرو الأوزاعي ثم بعد ذلك جاء بهذه الصفات ردا على المعطلة Sang penulis sangat cerdik dalam menulis bukunya ini sebagai bantahan terhadap ahlul bid'ah. Karena dia telah memulainya dengan hadis-hadis Nabi, kemudian ucapan para sahabat dan tabi'in, dan kemudian dia memulainya dengan sifat-sifat yang ditolak ditolak oleh kaum ahlul bid'ah. فقوله هذا كأنه قرر ما يسير عليه وما يجب أن يسير عليه المسلمون من عقيدة أهل السنة والجماعة ثم بدأ يرد وهذا ترتيب عجيب من ابن قدامة عليه رحمة الله ذكر الأصول التي يجب أن نسير عليها في فهم هذه الصفات ثم ذكر هذه الصفات وكأنه يرد على المعطلة ويلزمهم باتباع منهج السلف Susunan ini, susunan penulisan buku ini sangat indah sekali karena dia mulai dengan kaidah-kaidah dan ucapan-ucapan para salaf Lalu kemudian dia membawakan sifat-sifat yang ditetapkan tentang Allah. Maka seolah-olah dia sedang membantah halul bidah. Hal ذكر ابن قدامة كل الصفات؟ Apakah sang penulis Ibnu Qudamah menyebutkan seluruh sifatnya Allah? لم يذكر كل الصفات وإنما ذكر بعضها Sang penulis tidak akan mungkin membuat menyatakan, menjelaskan, menyebutkan seluruh sifat Allah. Akan tapi dia hanya menyebutkan sebagiannya saja. فمثلا صفة العلم والحياة والقدرة ما ذكرها لماذا؟ لأنه في الغالب نحن متفقون عليها بيننا وبين أهل البدع متفقون عليها في بعض الجزئيات لكن أكثر الخلاف فيما ذكره هنا عليه رحمة الله yaitu dia sebagiannya tidak menyebutkan tentang sifat kekuatan bagi Allah. Karena sifat kekuatan itu disepakati juga oleh alul bidah. Maka kebanyakan yang dia sebutkan di sini adalah sifat-sifat yang ditolak ditolak oleh ahlul bidah. فذكر ابن قدامة هنا ما حصل فيه التعطيل وما حصل فيه التأويل ردا عليهم وإلزاما لهم بمنهج السلف الصالح Maka sifat-sifat yang insya Allah akan disebutkan adalah sifat-sifat yang ditiadakan oleh alul bid'ah dan mereka merubah makna-maknanya kepada makna lain. Sehingga disebut juga mereka meniadakan asli dari makna sifat tersebut. وذكر هنا عليه رحمة الله آه، في درسنا اليوم ذكر صفة النفس قال وقوله تعالى إخبارنا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وهذا قوله يدل على إثباته لهذه الصفة Yang dimulai dengan yaitu yang selanjutnya setelah dia menyatakan tentang masalah tangan dia menyebutkan tentang masalah jiwa dengan berdalil ayat Allah Ta'ala ma fi nafsi yaitu nafs jiwa kamu mengetahui Nabi Isa mengatakan wahai Allah kami mengetahui apa yang ada di jiwaku dan aku tidak akan mengetahui tidak akan mampu mengetahui apa yang ada di jiwamu وهذا له أدلة كثيرة فالله عز وجل يقول ويحذركم الله نفسه dan juga ada dalil yang lain menyatakan tentang masalah nafs yaitu jiwa yaitu perkataan Allah wa yuhadzirukumullahu nafsah dan Allah memperingatkan kalian dari jiwanya وقال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة dan ayat yang lain yaitu kata rabbukum ala nafsir rahmah Allah mewajibkan bagi dirinya sendiri yaitu kepada jiwanya ar-rahmah menetapkan sifat kasih sayang bagi dirinya وجاء في حديث جويرية رضي الله عنها الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها دعاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه wa midada kalimatih dan di ayat di hadis lain yang dari Ummu Salam hadis Juwairiyah nah hadis Juwairiyah yaitu Subhanallah nah, bihamdih Subhanallah bihamdih adada khalqih zinata arsyih wa ridha nafsih ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih yaitu maha suci engkau dengan mujimu nah, sebanyak jumlah makhlukmu dan keridhaan jiwamu dan seberat arashmu dan tinta dari ucapanmu قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن ابي ذر يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا dan juga dari Abidar tentang masalah sifat nafs itu adalah ini haram zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman dari diriku, dari jiwaku. Wajah bain aku muharrama dan aku jadikan perkara kezaliman itu di antara kalian adalah hukumnya haram. Fala maka janganlah kalian saling menzalimi. هذه صفة ثابتة كما سمعت بالكتاب والسنة وإجماع السلف رضي الله عنهم ويجب أن نمرها كما جاءت Sifat yang kita sebutkan tadi adalah sesuai dengan dalil-dalilnya yaitu dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma yang telah terikat terjadi maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. من خلال ما تقدم هذه الصفة ذاتية أم فعلية؟ سؤال عندكم. ها ذاتية أم فعلية ذاتية لأنها متعلقة بذات الله تبارك وتعالى وليست فعلية متى شاء فعلها ومتى لم يشاء فعلها فهي ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى وقوله وجاء ربك هذا المجيء صفة فعلية أم ذاتية المجيء فعلية أنه متى شاء جاء ومتى شاء لا يجيء يعني متى شاء فعلها أي فعل المجيء ومتى شاء لم يفعلها فصفة المجيء تعتبر صفة ماذا صفة فعلية نعم قال ابن قدام عليه رحمة الله وجاء ربك وهو هنا يثبت صفة المجيء أن الله عز وجل من صفاته المجيء وهي صفة فعلية وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله المجيء والإتيان صفتان من صفة الله تبارك وتعالى وقد أولها أهل البدع قالوا هذا يعني الأمر وجاء ربك أي وجاء أمر ربك وهذا تأويل فاسد لا يدل عليه دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي سعيد آه، حتى إذا لم يبقى إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين dan Ibnu Qudamah telah menetapkan sifat ini dengan membawakan dalil-dalil yang berikut yaitu sifat datangnya Allah wajah Rabbuk dan telah datang Allah dan telah datang Rabbmu dan juga tentang kedatangan itu adalah hal yang zuruna illa ya'tiyahumullah apakah mereka menunggu kecuali sampai datangnya Allah dan ahlul bid'ah membantah sifat ini dan merubahnya dengan makna lain mereka tambahkan uja'a amru rabbik yaitu telah datang perkara Rabbmu maka mereka mentakwil sifat ini dengan sifat harusnya kedatangan Allah tapi kedatangan perkara Allah. Sedangkan hmm, hmm, Padahal di sebuah hadis Abi Said yang menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di padang mahsyar di hari kiamat hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min barrin wa fajir yaitu tatkala di waktu itu tidak ada yang tersisa kecuali yang menyembah Allah dari orang-orang yang baik dan orang-orang yang berbuat dosa karena apa? Karena orang-orang kafir telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Maka tatkala tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman, maka datanglah Allah فأجمع السلف على إثبات هذه الصفة ونحن نثبتها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. Maka ahlu sunnah telah bersepakat, yaitu juga para ulamanya, untuk menetapkan sifat ini tanpa membagaimanakannya, yaitu bagaimana datangnya Allah. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Maka perkataan itu yaitu pertanyaan tentang bagaimananya itu adalah haram. Dan mereka juga meyakini sifat ini tanpa menjadikan makna kedatangan itu dengan makna lain yaitu datangnya perkata uh, urusan Allah dan juga mereka tidak meniadakan sifat tersebut. ثم ذكر رحمه الله تعالى صفة أخرى يثبتها وهي صفة الرضا واستدل بقول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه هل الله يرضى نعم يرضى والدليل هذا yaitu yang selanjutnya adalah sifat keridoannya Allah dengan dalil radhiyallahu anhum wa radu'an Allah telah meridai mereka dan mereka pun telah ridho kepadanya inilah yang menjadi dalil sebagai kita untuk menetapkan keridhaan bagi Allah. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها dan di dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguhnya Allah itu ridha kepada seorang yang tatkala dia makan dia memuji Robnya. Dan Allah juga ridha terhadap orang yang minum kemudian memuji Robnya. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا dan dalam hadis juga <clears throat> dikatakan bahwasanya Allah meridai tiga perkara dari kalian dan Allah tidak menyukai dan membenci tiga perkara dari kalian. فسر أهل التعطيل هذه الصفة بالثواب Akan tetapi ahlul bid'ah dari kaum mu'attilah yang meniadakan sifat mengatakan bahwasanya ini adalah thawab yaitu pahalanya Allah bukan keridoannya Allah. هذه الصفة فعلية أم ذاتية عندكم ها الرضا ذاتية ولا فعلية هل هي شيء لا ينفك عنه لا ينفك عنه هل هي مثل اليد مم. الرضا فعلي أم ذاتي ذاتية وفعلية ها الرضا صفة فعلية فمتى شاء رضي فمتى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها فهي من الصفات الفعلية آه ثم ذكر نعم ثم ذكر صفة أخرى هي صفة المحبة هل الله عز وجل يحب Kemudian penulis menulis menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah memiliki sifat rasa cinta dengan membawakan dalil yuh- membawakan dalil yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. هذه هي الصفة السادسة وهي صفة المحبة فنحن نعتقد أن الله يحب قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه Maka kita wajib meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai, mencintai hamba-hamba yang taat kepadanya. Qala Allah azza wa jalla Allah yuhibbul muhsinin. Dengan dalil Allah yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa qal yuhibbus sabirin. Dan di dalil yang lain adalah mengatakan yuhibbus sabirin. Allah yuhibbus sabirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Wa qal yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mengatakan yuhibbul mutatahhirin yaitu suka kepada orang yang suka melaksanakan tatahur yaitu bersuci wa yuhibbul mutatahirin yaitu yang selanjutnya adalah innallaha yuhibbut tawabin yaitu Allah suka kepada orang-orang yang suka bertaubat wa yuhibbul muttaqin dan Allah juga menyukai orang-orang yang bertakwa قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى وجبت محبتي للمتزاورين في والمتبادلين في إلى آخر الحديث الشاهد وجبت محبتي Yaitu di hadis Abi Dzar di dalam Malik di dalam muwatta'nya Imam Malik Rasulullah SAW mengatakan Allah mengatakan wajibat mahabbati lil mutahabi fiyya wal mutazawiri fiyya wal mutabadilina fiyya sampai akhir hadis yaitu telah wajiblah kecintaanku yaitu kecintaan Allah kepada orang-orang yang saling mencintai dikarenakan aku dan orang-orang yang saling berziarah saling mendatangi dikarenakan aku dan saling memberikan di antara mereka saling memberikan hadiah atau yang lainnya dikarenakan aku juga ويقول صلى الله عليه وسلم وما يزال عبدي قال الله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه Dan di dalam hadis yang lain adalah senantiasa hambaku itu melaksanakan perkara-perkara yang aku perintahkan di dalam perkara nawafil yaitu sunnah sampai-sampai aku menjadi mencintainya. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Dan Allah mengatakan in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Nah? فاتبعوني يحببكم Qul in kuntum Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka katakanlah, jikalau kalian itu menyukaiku, mencintaiku, maka eh, mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Sebentar tentang masalah hadis tentang wajibnya kecintaan Allah kepada orang-orang yang saling mencintai itu adalah hadisnya Muadz. قال صلى الله عليه وآله وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله Dan hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Aku akan memberikan bendera ini, bendera perang sebagai seorang pemimpin, maka dia akan diberi bendera perang kepada orang yang ya apa? Allah mencintainya dan Rasulnya pun mencintainya dan dia juga mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. هذه صفة فسرها أهل التعطيل بالثواب Sifat ini yaitu sifat mencintai juga dijelaskan oleh kaum ahlul bid'ah dirubah menjadi makna thawab yaitu menjadi pahalanya Allah. هذه ثلاث صفات إلى الآن منذ أن أخذنا الدرس إلى الآن وهم يفسروها بالثواب صفة الوجه يفسروها بالثواب وصفة الرضا يفسرونها بالثواب وصفة المحبة يفسرونها بالثواب Maka telah kita lewati tiga buah sifat yang ahlul bidah mengatakan itu adalah maknanya pahala yaitu pertama sifat nam wajh wajah mereka maknakan dengan sawab pahala juga sifat ridhonya Allah mereka maknakan sebagai pahalanya Allah dan yang terakhir adalah sifat mahabbah yaitu kecintaan mereka juga menyatakan bahwa ini adalah pahalanya Allah وهذه صفة فعلية Sifat yang disebutkan tadi adalah sifat fi'liyah. عندنا بعدها قوله تعالى وغضب الله عليهم قال ابن قدامة وابن قدامة باستدلاله بهذه الآية يثبت صفة الغضب لله تبارك وتعالى Ibnu Qudamah yaitu sang penulis menyatakan membawakan had, uh, ucapan Allah di dalam kitabnya wa ghadiballahu alaihim dan Allah murka kepada mereka, marah terhadap mereka. Dengan membawakan dalil ini, maka sang penulis menyeta- menetapkan bahwa Allah memiliki sifat murka sifat marah wa sifatul ghadab thabita lillah bil kitab was sunnah wa ijma' salaf maka sifat ini telah ditetapkan dari dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya para salaf. Qala Allah Azza wa jalla, ghairil maghdubi alaihim. Dan di dalam Al-Fatihah kita selalu membaca, ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang tidak dimurkai yaitu maksudnya dari Allah. قال الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه Dan di ayat lain Allah mengatakan kul hal unabbiukum bi syarri min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaih. Maka apakah kalian ingin aku jelaskan kepada kalian orang-orang yang lebih buruk dari itu balasannya di sisi Allah yaitu orang-orang yang Allah laknat mereka dan orang-orang yang Allah murkai. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه Dan di ayat yang lain yaitu Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihim dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja maka balasannya adalah adalah jahannam dan Allah akan murka kepada sang pembunuh itu jikalau dia membunuhnya tanpa sebab tanpa ada kisos misalnya قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم أي فلما أغضبونا dan di ayat lain ada yang disebutkan tentang sifat asaf yang seandainya kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia juga mak- maknanya adalah marah yaitu falamma asafuna intaqamna minhum falamma asafuna intaqamna minhum tatkala mereka berusaha membuat kami marah, maka kami akan membalas, yaitu akan menghukum mereka. وهنا صفتان صفة الغضب وصفة الانتقام أيضا فالله عز وجل منتقم في هذه الآية صفتان الصفة الأولى صفة الغضب والثانية صفة الانتقام maka di ayat yang terakhir yaitu falamma asafuna intaqamna minhum ada dua sifat yang kita tetapkan yaitu tentang masalah asaf yaitu di mana yang lainnya adalah ghadab yaitu marah dan sifat-sifat intiqam yaitu Allah membalas hambanya yang melaksanakan apa yang ia larang, apa yang ia tidak sukai. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي Dan di sebuah hadis dari Abi Hurairah di dalam Sahihain bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan Allah telah menetapkan telah menulis sebuah kitab yang ada di sisinya di atas aras bahwasanya rahmat aku melampaui yaitu melebihi dari sifat marahku. أولها أهل التعطيل بالانتقام أهل التأويل أولوها بالانتقام Sedangkan kaum ahlul bidah selalu menyelisihi ahlu sunnah di dalam sifat-sifat ini. Mereka mengatakan sifat ghadab itu sifat marah adalah sifat menghukum. Yang seharusnya kita bedakan antara tentang sifat marah dan sifat menghukum. Maka kedua-duanya harus kita tetapkan. Bukan kita artikan kedua sifat ini adalah maknanya adalah intiqam. قال ابن قدامة عليه رحمة الله اتبعوا ما أسخط الله وهو بذلك يثبت صفة السخط لله تعالى Dan yang selanjutnya adalah ittabau ma askhatallah. Mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Maka kita juga wajib untuk meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat murka. قال الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم Karena dalil Dzalika bi annahum ittabau ma askhatallah wa karihu ridwanah fattabau ahwaahum. Karena فأحبط أعمالهم fa'ahbata amalahum. Nah. Karena mereka itu benci karena mereka itu mengikuti apa yang membuat Allah marah dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, maka Allah menghapuskan amalan mereka. وهذه صفة فعلية Dan sifat yang kita sebutkan tentang masalah marah adalah sifat fi'liyah. فسرها أهل التعطيل بالانتقام Yang ahlul bidah mereka berubah maknanya dengan makna intikam yaitu membalaskan atau menghukum seorang hamba itu. قال ابن قدامة عليه رحمة الله كره الله انبعاثهم وهو بهذا يثبت صفة الكراهة أو الكره لله تعالى Dan di ayat yang selanjutnya kita mendapatkan sifat Allah yaitu sifat bencinya Allah dengan dalil karihallahum bi'athahum. Allah membenci keberangkatan mereka yaitu keberangkatan untuk berperang. Maka Allah membenci keberangkatan orang-orang munafik untuk berperang. والكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة Maka sifat kebencian Allah terhadap orang-orang yang berhak, yang layak mendapatkan kebenciannya adalah benar. والكراهة صفة فعلية Dan dia merupakan sifat fi'liyah. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة Yang telah datang dari Al-Mughirah bin Syu'bah dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Allah membenci qil wa yaitu kabar burung wa ratus sual dan banyak bertanya terhadap apa-apa yang tidak layak ditanyakan atau tidak berguna, perkara-perkara yang tidak berguna. Dan yang ketiga adalah idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Maka dengan dalil yang tersebut kita tetapkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat benci. فسرها ahlu التعطيل بالإبعاد Maka ahlu ta'til yaitu dari ahlul bid'ah mengatakan hadis ini dalil-dalil ini mengatakan adalah maknanya ibad. Allah menjauhkan orang-orang tersebut, bukan maknanya benci. Mereka rubah makna dari kata-kata benci dari kata-kata menjauhkan mereka. بعد أن ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله صفات وردت في القرآن الكريم انتقل إلى صفات وردت في السنة Setelah menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, kemudian penulis pun menjelaskan tentang sifat-sifat yang ada di dalam sunnahnya. فذكر أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه Yang pertama adalah tentang ucapan Rasulullah SAW, Allah itu turun ke langit dunia setiap malam. Yang ini adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. فسر أهل التعطيل هذا الحديث بنزول رحمته وأمره Akan tetapi selalu dan senantiasa ahlu bid'ah itu menyelisihi ahlu sunnah. Mereka itu mengatakan adalah turunnya di sini adalah bukan zatnya Allah, akan tetapi rahmatnya dan urusannya. ونحن نعتقد أن الله ينزل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه Padahal yang harus kita yakini sebagai ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, yaitu kita yakinin bahwasanya Allah itu benar-benar turun. ثم يقول أيضا وهو يثبت صفة أخرى يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة Kemudian sang penulis membawakan juga hadis Rob itu, Robmu itu takjub dari seorang pemuda yang tidak pernah menoleh kepada perkara-perkara dunia. Contohnya adalah perkara-perkara syahwat. وهذا الحديث ضعيف في سنده ابن لهيعة Akan tetapi hadis ini tidak sahih karena di dalamnya di dalam sanadnya adalah Ibnu Lahiyah. ومعنى صبوة أي أن الله عز وجل يعجب من الشاب على قوته ونشاطه ورغبته وشهوته لا تكون له صبوة أي لا يكون له ذنب ولا يرتكب معصية لا يكون له ذنب ولا يرتكب معصية وهذا معنى صبوة Makna kata-kata sobwah adalah yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan Rabbmu itu takjub dari seorang pemuda yang tidak memiliki sobwah. Yaitu apa? Seorang pemuda itu tatkala dia dalam masa mudanya, masa kuat-kuatnya, dia mampu untuk melaksanakan segala sesuatu, syahwatnya lagi meninggi, tapi dia dapat menahan dirinya dari dosa-dosa sehingga dia tidak jatuh dalam perkara-perkara tersebut. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وصلى الله على رسوله وآله وجزاكم الله خيرا Insyaallah kita sambung pada waktu yang lain.